Maka kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan sirota at-ta'ajjubi. Ya, sirota ta'ajjubi. Yaitu dua bentuk, dua siroh, atau dua susunan yang menunjukkan akan ungkapan takjub. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-474 dan bait yang ke-475. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bi af'alan ba'da ma ta'ajjuba au ji bi af'il qabla majrurin biba. Dan ucapkanlah dengan af'ala. Ya, atau ucapkanlah dengan struktur atau bentuk af'ala setelah ma. Ya, jadi setelah ma, kemudian setelah kata ma, kemudian datangkanlah af'ala. Untuk apa? ta'ajjuba Untuk mengungkapkan rasa takjub. Auji bi af'il qabla majrurin biba atau bisa juga engkau datangkan uh, bentuk atau struktur af'il. Ya, af'il. Tujuannya juga untuk takjub. Namun uh, nanti muta'ajab minhunya yang menjadi objek ketakjubannya itu harus datang setelah huruf ba. Ya, jadi ada dua susunan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa takjub adalah ma'af'ala, kemudian setelah itu muta'ajab minhunya, atau af'il bi setelah ba itu muta'ajab minhunya. Kemudian beliau melanjutkan, Watil wa af'alan sibannahu kama awfa kholilaina wa asdiq bihima. Kemudian beliau mengatakan bahwa kata yang datang mengikuti af'ala atau yang datang setelah af'ala pada ma af'ala tadi, itu insibannahu, maka nasabkanlah. Ya, nanti akan dijelaskan bahwa nasabnya itu karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Contohnya apa? Di sini ma'aufa kholilaina. Ma'aufa kholilaina. Ya, betapa menepati janji ya betapa orang betapa orang tersebut menep, betapa kedua sahabat kita itu adalah orang yang menepati janji atau memenuhi e, hak orang lain ya menunjukkan kekaguman ketakjuban kepada kedua saudara kita atau kedua sahabat kita maka kholilai di situ itu adalah isim yang mansub isim yang mansub. Karena dia musanna, maka mansubnya dengan ya. Kemudian contoh berikutnya, wa astiq bihima. Ya, betapa uh, jujurnya kedua sahabat kita tersebut. Ya, maka di sini adalah uh, bentuk atau susunan yang kedua yang menyatakan kekaguman atau ketakjuban. Kemudian beliau melanjutkan ta'rifut ta'ajubi, definisi atau pengertian dari rasa takjub, ya, rasa heran, rasa kagum, itu adalah at taajubu infi'alun, ya, yang namanya rasa takjub, itu adalah infi'al, reaksi atau perasaan, yahduthu fi nafsil makhluki, yang itu muncul pada diri makhluk inda syu'uri bi amrin yujahalu sababuhu. Jadi reaksi atau perasaan tersebut muncul pada diri makhluk ketika merasakan suatu perkara yang tidak diketahui sebabnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa definisi takjub di sini itu perasaan yang muncul pada diri seorang makhluk ketika merasakan sesuatu namun tidak diketahui sebab dari ketakjuban tersebut ya atau tidak diketahui perkara yang menyebabkan ketakjuban tersebut ya bi amrin yujahalu sababuhu karena perkara yang tidak diketahui sebabnya nah di sini maka perlu ada perincian di sini ada catatan kaki yaqulu ba'dun nuhati sebagian uram, sebagian ulama nahwu itu menjelaskan inna ta'ajjuba mustahilun fi haqqillahi ta'ala bahwa rasa takjub, rasa heran itu tidak mungkin ya atau mustahil disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mungkin ya menurut sebagian ulama nahwu mengatakan tidak mungkin Allah itu merasakan rasa takjub yaitu uh, tidak sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka apa? wa innahu yanbaghi sarfut ta'ajjubi fi nususil qur'ani awis sunnati lil mukhatabi maka ulama-ulama nahwu tersebut mengatakan bahwa selayaknya makna taat takjub tersebut itu dipalingkan ya makna takjub yang ada pada teks-teks Al-Qur'an dan hadis itu dipalingkan kepada mukhatab Berarti kepada lawan bicara. Supaya apa? Ya supaya tidak menyandarkan sifat takjub tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipalingkan, dialihkan kepada mukhatab. Wahada fihi nadharun. Akan tetapi pendapat ulama nahwu yang seperti ini itu perlu ditinjau kembali. Maka di sini eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wasawabu ifbatu ta'ajjubi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi Nah, ini adalah kaidah yang umum ketika berkaitan dengan sifat. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pendapat yang lebih benar menurut beliau itu adalah tetap menetapkan, ya menetapkan atau menyandarkan sifat takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja yang sesuai atau yang layak dengan keagungannya. Artinya apa? Takjubnya makhluk dan takjubnya Allah tentu tidak akan sama. yang tidak mungkin takjubnya makhluk itu sama dengan takjub Allah. Maka beliau merinci hal tersebut. Fa inna ta'ajuba nau'ani. Karena yang namanya rasa takjub itu ada dua macam. al awalu yang pertama, an yakuna sadiran an uh, eh, il asbabi 'alal muta'ajjibi. Yaitu rasa takjub, rasa heran yang dia itu muncul karena sebab yang tersembunyi ya. Jadi rasa takjub atau heran itu muncul karena sebab-sebab yang tersembunyi dari pihak yang kagum atau pihak yang heran. Jadi jenis yang pertama itu ketika orang heran, itu penyebab herannya itu tidak diketahui oleh orang tersebut. Kemudian apa fayadahasyulahu, maka dia tercengang akan hal tersebut. Wayasta'zimuhu, kemudian mengagungkan hal tersebut. Wayata'ajabu minhu, ya maka dia heran atau takjub dengan hal tersebut. Wahada fi haqqil makhluqi, maka yang seperti itu itu berlakunya kepada hak makhluk. Artinya takjub yang seperti ini yang penyebabnya tidak diketahui oleh orang yang takjub itu hanya mungkin terjadi pada makhluk. Wa huwa mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Maka rasa takjub yang seperti ini, yang dimana pihak yang takjub itu tidak mengetahui sebab takjubnya, itu tidak mungkin terjadi. Ya, mustahil terjadi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Li'annallaha la yakhfa alaihi syai'un. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segalanya. Maka rasa takjub yang seperti ini tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis takjub yang pertama. Atsani, takjub yang kedua, an yakuna sababuhu khurujasyai'i an nadhairihi bahwa sebab rasa heran atau takjubnya karena sesuatu itu keluar atau berbeda dari hal-hal yang sejenis dengannya. Artinya ketika sesuatu itu keluar dari kebiasaannya. Jadi penyebab herannya itu karena ada sesuatu yang dia itu di luar kebiasaan. Au amma yanbaghi an yakuna alaihi atau sesuatu tersebut itu keluar dari keadaan yang seharusnya ia ada di atasnya. Ya, jadi ketika e, sesuatu tersebut itu seharusnya dia ada di posisi tertentu atau di keadaan tertentu. Ketika dia keluar dari keadaan yang biasanya dia ada di situ, maka itu bisa menjadi sebab rasa takjub. Ma'a ilmil muta'ajibi. Ya, sedangkan orang yang takjub tersebut tahu. Ya, tapi rasa takjubnya dan herannya itu lebih karena dia di luar kebiasaan, di luar hal yang dia seharusnya ada di situ. Ya. Ini adalah jenis takjub yang kedua. Wa hadza huwa fi haqqillahi ta'ala. Maka rasa takjub yang seperti ini itu dapat ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dallatin nususu ala thubutihi. Maka sungguh dalil-dalil itu telah menunjukkan akan ditetapkannya sifat takjub Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Safat ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bal ajibata wa yaskharun bahkan engkau menjadi heran ya terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan engkau ya maka mitta'i bidom bidhammi bidammit lil fa'ili. Ada ulama kiroah yang membaca ayat ini dengan mendomahkan huruf ta dari fa'ilnya betak. Berarti menjadi apa? Bal ajibetu wa yaskhurun. Bahkan aku menjadi heran dan mereka menghinakan. Nah, siapa yang membaca seperti itu? Wahia qira'atu hamzata wal kisaiyi minas sab'ati. Yang membaca tak di situ menjadi dhammah adalah Hamzah dan Al-Kisai dan beliau berdua adalah ulama qiraah yang tujuh. Wa ala hadhil qiraati fal ayatu min ayatis sifati. Maka kalau mengikuti qiraah atau cara membaca beliau berdua, maka ayat ini menjadi ayat sifat karena ajib betul. Ya di situ yang takjub itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." kutilal insanu ma akfaroh. Binasalah manusia, ya, pet, maka alangkah atau betapa kafirnya ya manusia. Betapa manusia itu uh, ada dalam keadaan yang kafir, kufur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah atau bentuk atau susunan ta'ajub ta yaitu maafalahu. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-175. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Fama asbarahum alannar. Ya fama asbarahum alannar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya. Waqalat ini juga maaf alahum Ya maaf alahu Yaitu mengikuti susunan bentuk ta'ajub yang pertama. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-38. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asmi' bihim wa absir. Ya, asmi' bihim wa absir betapa terangnya pendengaran mereka dan betapa ya, tajamnya penglihatan mereka. Maka ini juga merupakan siroh ta'ajub atau susunan takjub. Maka di sini ada penjelasan qala ibnu Abi Asimin maka Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala Beliau mengatakan fi kitabihi dalam kitab beliau As-Sunnati dalam kitab beliau As-Sunnah Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama Safhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini pada halaman 249. Beliau mengatakan babun fi ta'ajjubi rabbina min ba'dima yasna'u ibaduhu mimma yataqarrabu bihi ilaihi. Yaitu bab mengenai ketakjuban ya atau keheranan Rob kita terhadap sebagian hambanya atau sebagian hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibnu Abi Asim itu menyandarkan sifat takjub kepada Rob kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzakara haditha, maka di situ Ibnu Abi Asim itu kemudian menyebutkan sebuah hadis yaitu sebuah hadis yang berbunyi ajiba rabbuna tabaraka wa ta'ala min rajulaini Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu takjub. Ya, takjub terhadap dua laki-laki. Yaitu rajulun qama min firashihi wa lihafihi yaitu seorang laki-laki yang dia itu ya bangun dari tempat tidurnya dan juga selimutnya al haditha ya kemudian seterusnya dari isi hadis tersebut maka hadis ini itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat merasakan atau dapat atau disifati dengan rasa takjub, yang disifati dengan sifat takjub. Dan wa huwa haditsun hasanun dan di sini hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Kemudian beliau juga wa haditha juga menyebutkan hadis yang lain yaitu ajiba rabbuka min ra'il ghanami fi ra'si fi ra'si syadhiyati minal jabali yu'adhinu wa yuqimu ya ajiba rabbuka min ra'il ghanami fi ra'si syadhiyati minal jabali yu'adhinu wa yuqimu Rabbmu itu takjub kepada seorang penggembala kambing yang berada di bagian atas atau bagian puncak dari gunung yang kemudian dia beradzan kemudian juga dia mengumandangkan iqamah atau komat. Maka di sini juga hadis ini itu menyandarkan sifat takjub kepada Rob, Rob yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa isnaduhu jayyidun dan hadis ini itu sanatnya, sanat-sanatnya itu adalah Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa ala hadza fata'rifun nuhati litta'ajjubi khassun bin naw'il awwali. Maka karena penjelasan ini, maka definisi para ulama nahwu mengenai takjub itu khusus untuk takjub yang pertama. Ya, karena tadi ulama nahwu itu mendefinisikan takjub itu adalah reaksi yang muncul pada diri makhluk ketika merasakan hal yang tidak diketahui sebabnya. Maka itu jelas jenis takjub yang pertama. Yang tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqi bil adaminyina. Yang tentu saja rasa takjub yang jenis pertama itu dia itu berkaitan dengan ya manusia Kama nassa ala hadha az-zujjaju fi ma'anil Qur'ani wa i'rabuhu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh uh, atau az zujjaju ya kama nassa ala hadha az zujjaju ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh az zujjaj pada kitab beliau ma'anil Qur'ani wa i'rabuhu yaitu makna-makna dari Al-Qur'an dan i'rabnya. Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat Safhata tis'in wa tis'ina wa mi'ata ini pada halaman 299. Wa amma tibarul qa'idatin nahwiyati hiyal muntolaku wal asasu. Dan adapun menjadikan kaidah nahwu yang itu adalah landasan dan dasar. Thumma tu'awwalun nususu bima yatamasya ma'aha. Ya kemudian dalil-dalil atau teks-teks dalil ya teks-teks dalil itu itu ditakwil ya ditakwil supaya sesuai atau selaras dengan kaidah nahwu tersebut bahwa pamin anna ta'ajjuba masrufun lil mukhatabina ya bahwa rasa takjub itu kemudian dialihkan kepada lawan bicara fa ghairu sahihin. Maka yang seperti itu tidak tepat. Nah, takwil yang seperti itu itu tidak tepat. Jadi beliau mengatakan pendapat sebagian ulama nahwu yang mengatakan bahwa rasa takjub atau takjub yang disebutkan dalam Quran dan sunnah itu harus dialihkan, dipalingkan kepada lawan bicara mukhotob, itu menurut beliau tidak tepat. Unzur ini dapat dilihat di Majmu'a Fatawa Syaikhil Islami Ibnu Taimiyah yaitu Majmu' Fatawa dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Mujallad As-Sadisa pada jilid ke-6 Safhata 23 wa Ishrina wa Mi'atin pada halaman 123 Wa Adwa'ul Bayani Lishinqitiyyi dan juga Adwa'ul Bayan kitab dari Asy-Syinqiti rahimahullahu taala Al-Mujallad sadisa jilid ke-6 Sofhata Famanina wa Mi'atin pada halaman 680. Wanzur ini juga dapat dilihat di Syarha Lum'atil I'tiqadi ya Syarah Lum'atul I'tiqad ini kitab yang masyhur yang membahas mengenai nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, Ibnu Utsaimin ya buah karya Ibnu Utsaimin Safhata arba'in wa thalathina ila safhati khamsin wa thalathina. Halaman 34 sampai halaman 35. Maka kita lanjutkan kitab ini. Maka tadi dikatakan ta'ajub itu infial. Nah, apa yang dimaksud dengan infial? Wal muradu bil infiali dan yang dimaksud dengan infial di sini ta'athurun nafsi 'inda syu'uri bil amril madhkuri yaitu pengaruh yang didapatkan oleh jiwa ketika merasakan sesuatu yang disebutkan tadi. Wa huwa naw'ani. Maka yang namanya infial itu ada dua macam. Al-awwalu macam yang pertama naw'un la dhabita yaitu jenis dari infial, ya, yaitu sesuatu yang dirasakan, reaksi atau perasaan, yang tidak ada patokan khusus. Wa innama yu'rafu bil Maka e, perasaan tersebut, ya reaksi tersebut, itu dapat diketahui dengan korinah, ya petunjuk atau dari konteks. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Ya, mengapa kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tadinya kalian itu dalam keadaan mati? kemudian Allah menghidupkan kalian. Ya. Fakaifa ismu istifhamin. Maka kaifa di situ adalah isim istifham. Mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin halun. Yang dia itu mabni dengan fathah dan menempati kedudukan nasab sebagai hal. Wahiyya tufidut ta'ajjuba. Maka yang seperti ini itu membawa makna takjub. Ya, membawa makna takjub. Artinya, ungkapan takjub itu tidak terbatas pada dua susunan tadi, ma'af'alahu dan af'il bihi. Dalam bahasa Arab, ya, yang sangat luas, itu banyak cara untuk mengungkapkan rasa takjub. Salah satunya adalah dengan kaifa ini. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Subhanallahi innal muslima la yanjusu Maha suci Allah ya, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis maka perhatikan di sini pada dua contoh ini, pada ayat Al-Quran dan juga pada hadis ini, itu ungkapan takjub tidak menggunakan Nah, susunan khusus. Tidak menggunakan ungkapan atau struktur yang khusus. Tetapi rasa takjub itu diketahui dari konteks pembicaraannya. Ya, konteks ayat turun dan konteks ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda akan hal ini. Maka kita lihat catatan kaki. Al hadithu muttafaqun alaihi. Hadith tersebut itu disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui um, perawi yang sama. Unzur ini dapat dilihat di Fathul Bari, yaitu kitab Fathul Bari. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 390. Ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari Sahih Muslim. Kita kembali ke atas. Ya, maka apa? Fa subhana ismu masdarin. Maka lafat subhana pada subhanallahi itu adalah isim master. Mansubun bi fi'lin mahdhufin yang itu mansubnya dengan fi'il yang dihapus wa huwa ta'ajjubun min i'tiqadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu uh, berarti at-tanat i'tiqadnya ya berarti at jusi bil janabati atau bisa juga menjadi maf'ul menjadi at jusa bil janabati wa huwa ta'ajjubun min i'tiqadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-tanajusa bil janabati. Dan ungkapan ini yang di, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan rasa takjub atau heran dari anggapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bahwa bisa sesuatu atau seseorang itu menjadi najis ketika dia berada dalam keadaan junub Ya, jadi pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menganggap bahwa seseorang itu ketika junub itu dia menjadi najis. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merasa heran atau takjub kemudian mengatakan maha suci Allah. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Kemudian waqaulihim dan juga ucapan orang Arab terdahulu Ya, ini juga ungkapan yang sering digunakan untuk menunjukkan rasa takjub, tetapi tidak termasuk maaf alahu atau af'il bihi. Yaitu lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi darruhu farisan. Nah, lillahi darruhu ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa takjub. Ya, dar itu menunjukkan ya maknanya susu, tapi menunjukkan sesuatu yang utama. Menunjukkan sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh muta'ajab minhunya. Sesuatu yang dikagumi. Maka ya maknanya seperti kalau ini lillahi darruhu farisan, ya maka seperti kagumnya betapa gagahnya atau betapa hebatnya penunggang kuda tersebut. Fafarisan tamyizun mansubun. Maka lafat farisan itu adalah tamyiz yang mansub. Qusida bihi at Dan yang dimaksudkan di situ itu adalah rasa takjub. Maka itu adalah jenis yang pertama. Athani, kemudian jenis yang kedua dari takjub atau infial, rasa perasaan yang dirasakan tadi, karena adanya suatu sebab, itu adalah naun qiyasiyun yaitu infial atau rasa takjub yang dia itu dapat dikiaskan, dapat mengikuti kaidah. Maka ini yang paling banyak diketahui oleh penuntut ilmu, yaitu walahu sirotani. Maka itu memiliki dua bentuk atau dua susunan. Wudi'ata li'insya'ihi. Yang dua sirot tersebut itu diletakkan untuk mengungkapkan rasa takjub tersebut. Ihdahuma ma'af'alahu. Yang pertama adalah bentuk ma'af'alahu. Wathaniyatu af'il bihi. Sedangkan bentuk yang kedua adalah af'il bihi. Ya, maka ini adalah dua bentuk yang dapat dikiaskan untuk menunjukkan rasa takjub. Kemudian i'rabu sighatil ula. Kemudian i'rab dari susunan atau siro takjub yang pertama, ya, bentuk takjub yang pertama yaitu ma'af'alahu, fal'ula maka bentuk yang pertama, siro yang pertama, nahwu ma'ausa al hadi kota. ya, betapa luasnya taman tersebut. Fama ta'ajubiyatun, maka ma yang ada di situ adalah ma ta'ajubiyah ismun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Isim yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rofa sebagai mubtada. Wahiyana kirotun tammatun. Dan itu adalah isim yang nakiroh secara sempurna. Ya. Apa maksud uh, eh, nakiroh yang ma, ma disitu kan nakiroh yang sempurna. Apa makna nakiroh yang sempurna? Wa makna nakirotin annaha bimakna syai'in, ayyi syai'in. Yang dimaksud dengan nakiroh itu adalah bermakna sesuatu, ya, atau sesuatu apapun, ya, apa saja seperti itu. Itu adalah nakiroh. Wa makna tamatin, sedangkan dimaksud nakiroh yang sempurna, tamah atau sempurna adalah annaha la tahtaju illa lil khobari. Ya bahwa nakiro tersebut itu tidak memerlukan apapun melainkan khobar. Atau mudahnya dia hanya memerlukan khobar. Fala tahtaju lina'tin, maka dia tidak perlu na'at. Au ghairihi minal quyudi, atau yang selain na'at dari berupa batasan-batasan. Maka di sini wasawwa ghalibtida abiha tadammunuha ma'nat ta'ajjubi. Dan yang memperbolehkan suatu jumlah itu didahului oleh ma tersebut yaitu ma ta'ajjub. Ya sawwa ini fiil, alibtida'a itu maf'ul bihi. Kemudian tadammunu di situ adalah fa'il dari sawwa. Maka yang memperbolehkan kita itu memulai jumlah dengan ma, itu tadamunuha makna ta'ajubi. Karena ma di situ itu mengandung makna takjub. Fasarat bimakna syai'in azimin. Maka jadilah maknanya tersebut itu menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang agung. Wa awsa'a fi'lun ma'udin mabniyun alal fathi maka lafat ausa'a itu menjadi fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Bidali liluzumihi ma'aya ilmu takallimi nunal wiqayati. Yang menjadi dalilnya, ya dalil e, bahwa itu adalah fi'il madhi, itu adalah luzumihi ma'aya ilmu takallimi nunal wiqayati. Yaitu ketika uh, ausa'a atau apapun af'ala yang ada pada sirah takjub, itu dia itu datang bersama ya mutakallim, maka luzumihi nunal wiqoyati, maka dia selalu didatangkan dengan nun wiqoyah. Maka itu yang menjadi petunjuk bahwa ausa'a itu fi'il maudhi. Nahwu contohnya, ma'afqoroni ila afwil ahwil afwillahi ma'afqaroni ila afwillahi. Ya betapa butuhnya saya, betapa sangat perlunya saya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ma adalah ma ta'ajubiyah, afqara adalah uh, fi'il maudi. Kemudian setelah itu muta'ajab minhunya adalah ni ya atau ya mutakallim. Nah, ya mutakallim itu perlu didatangkan nun wiqayah di situ. Untuk melindungi ro dari dibaca kasroh. Jadi ro tetap dibaca fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'il dari ausa'a atau afqara di sini atau itu adalah domir mustatir yang hukum istitarnya tersembunyinya itu wajib. Takdiruhu huwa. Yang takdirnya adalah huwa. Ya'udu ala ma. Huwa itu mengacunya atau kembalinya kepada ma ta'ajubiyah. Wal hadiqata maf'ulun bihi mansubun. Dan lafat al-hadiqata pada ma ausa al-hadiqata itu adalah maf'ul bihi yang mansub. Wal jumlatu khobarul mubtada'i ma. Dan jumlah tersebut menjadi khobar mubtada' dari ma. Ya, kemudian yang berikutnya i'rabu sighati tsaniyati yaitu i'rab dari sighah ta'ajjub yang kedua. Wa sighatu tsaniyatu dan bentuk atau susunan dari ta'ajjub yang kedua itu adalah nahwu aqbih bil bukhli. Ya aqbih bil bukhli betapa buruknya sifat bakhil. Wahia ma ma'akbahahu. Ya sama. Maka itu maknanya sama, yaitu betapa buruknya sifat bakhil. Famadalulu sigotaini min haithu ta'ajubi wahidun. Maka kedua sigoh tersebut, kedua struktur atau susunan tersebut, baik maaf alahu dan af'il bihi, itu hal yang ditunjukkan dari sisi takjub itu sama. Artinya apa? Kedua bentuk tersebut, akbih bil bukhli dan ma'akbahahu, itu menunjukkan makna yang sama, yaitu takjub. Fa'akbih fi'lun maudin. Ya maka lafat akbih itu adalah fi'il maudin Ja'a ala suratil amri. Yang dia itu datang dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah. Mabniyun ala fathin muqaddarin. Yang mabninya dengan fathah yang ditakdirkan, yang muqaddar. ji'ihi ala hadihi surati. Karena dia datang dalam bentuk ini. Wa asluhu af'ala ghatil maudhi. Dan asalnya itu adalah af'ala dalam bentuk maudhi. Wa hamzatuhu lisayrurati. Dan hamzah yang ada pada uh, wazan af'ala itu adalah hamzah sairurah Yang menunjukkan makna perubahan atau bahwa itu menjadi sesuatu. Ai akbahal bukhla. Ya, akbahal bukhla Ya. Apa yang dimaksud dengan akbahal bukhla? Ay soro dha kubahin. Ya, soro dha kubahin. Atau maaf. Um, ya maaf, itu jadi fa'il ya. Berarti ay akbahal bukhlu. Akbahal bukhlu. Maksudnya apa akbahal bukhlu? Ay dha kubahin. Bahwa kebahilan itu menjadi pemilik keburukan. Ya, kenapa maknanya seperti itu? Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, abaqolatil ardu. Ya, abaqolatil ardu. Artinya bumi itu menjadi tumbuh. Ai sorot dhata uh, eh, baklin. Ai sorot dhata baklin. Bahwa bumi itu jadi pemilik eh, bakal, Ya, pakal itu apa? Wahuan nabatu, maksudnya tumbuhan. Jadi bumi jadi memiliki tumbuhan. Atau ucapan orang Arab, wa asmaroti syajarotu. Ya, asmaroti syajarotu. Ya, pohon tersebut berbuah atau ai sorot zata samarotin. Bahwa pohon tersebut jadi memiliki buah. Faghuyyirul lafzu min suratil maudhi ilal amri. Kemudian lafadznya itu diubah dari bentuk fi'il maudhi menjadi fi'il amr. Karena wazan af'ala itu amrnya adalah af'il. Ya, amr dari af'ala itu adalah af'il. Kemudian apa liqasdit ta'ajubi karena untuk tujuan menunjukkan rasa takjub. Kemudian fa kubiha isnadu rotil amri ilalis midzohiri. Maka secara bahasa Arab itu ya dihukumi buruk menyandarkan eh, siroh atau bentuk amr langsung kepada isim zohir. Jadi secara bahasa Arab itu tidak baik. Yang menjadi af'ilhu. Ya af'ilhu. Jadi langsung dari uh, fi'il amr, kemudian setelah itu kok langsung isim zahir, bunya jadi kata apapun itu, ya misalnya akbihil bukhla misalnya. Nah itu secara bahasa Arab itu bukan bentuk yang baik. Fazidatil ba'u fil fa'ili. Maka pada fa'ilnya itu didatangkan huruf ba tambahan. Falba uzaidatun. Maka ba yang ada di situ adalah ba zaidah. Wal bukhli fa'ilun marfu'un. Maka lafat al-bukhli adalah fa'il yang marfu' dhammatin muqaddaratin dengan domrah dhammah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi lafat dommah itu tampak pada al-bukhli, itu adalah telah sibuknya kedudukan al-bukhli karena harokat huruf jar tambahan, yaitu bak tadi. Kita lihat catatan kaki. Hadal i'rabu li sigoti thaniyati huwal yang I'rab ini untuk bentuk yang kedua dari uh, bentuk takjub itu adalah i'rab yang masyhur. Ya, jadi i'rab yang masyhur itu adalah uh, af'il itu asalnya adalah fi'il madhi kemudian diubah menjadi fi'il uh, amr kemudian muta'ajab minhunya yang setelah ba tersebut itu di i'rab sebagai fa'il namun fa'ilnya itu tidak bisa tampak dhammahnya karena dia datang setelah huruf jar. Itu adalah i'rab yang masyhur. Wa dhahaba jama'atun minan nuhati ilal i'rabil ati. Adapun ada sekelompok ulama nahwu yang datang dengan bentuk i'rab yang lain. Maka beliau semua rahimahumullah itu datang dengan i'rab seperti ini. Aqbih fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni. Jadi aqbih itu langsung di sebagai fi'il amr Bukan fiil madhi yang datang dalam bentuk amr, tapi langsung datang dalam bentuk fiil amr yang mabni dengan sukun. Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang hukum istitarnya itu wajib, yang takdirnya adalah anta. Ya'udu ala masdaril fi'lil madhkuri wa huwa al qabahi Eh, al-qabahu ya bahwa al-qabahu al-qubahu maaf ya Uh, failnya adalah domir mustatir wujuban yang takbirnya anta, yang kembalinya kepada masdar dari fiil yang disebutkan, yaitu apa? Al-kubahu, keburukan. Kemudian bil bukhli jarun wa majarurun muta'alliqani bil fi'li. Itu adalah jar majrur yang ya terikat berkaitan dengan fiil wa yakunul ma'nal malhudhu maka jadilah makna yang dimaksud dari akbih bil bukhli tersebut adalah yaqubha akbih bil bukhli ya yaqubha akbih bil bukhli apa artinya ai lazimhu wa la tufariqhu jadi menurut i'rab yang kedua ini itu takdirnya seperti itu Wahai keburukan, ya akbih bil bukhli. Apa akbih bil bukhli? Ay lazimhu, tetaplah bersama dengan kebakhilan dan janganlah engkau berpisah dengan kebakhilan. Ini menunjukkan betapa buruknya kebakhilan sampai kita meminta kepada keburukan untuk terus bersama dengan kebakhilan supaya kebakhilan itu senantiasa disifati dengan keburukan. Wahadal i'robu aisaru minal awali. Dan i'rob yang ini itu lebih mudah daripada i'rob yang tadi, yang fi'il madhi dibawa dalam bentuk fi'il amr dan seterusnya. Fal akhdhu hasanun. Maka mengambil i'rob yang kedua ini itu juga baik. Kita kembali ke atas. Maka kemudian Beliau melanjutkan wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bi af'alan tiqba'da ma ila akhirih. Ai maksudnya intiq bi sighati af'ala li ajli ta'ajjubi. Yaitu tuturkanlah, ucapkanlah dengan susunan af'ala untuk menunjukkan makna takjub bisyarti antakuna ba'da kalimatima, Tapi dengan syarat susunan af'ala tersebut itu didatangkan setelah kata ma. Ya ma ta'ajubiyah tadi. Wa in syi'ta faji' bisighatin ukhro. Dan jika engkau menghendaki, maka datangkanlah dengan susunan atau bentuk yang lain hiya af'il, yaitu bentuk af'il. Wa ba'daha al-muta'ajjabu minhu majruron bil ba'i. Dan setelah af'il, itu didatangkan muta'ajjab minhu dalam keadaan majrur karena huruf jarba. Thumma dhakara annal muta'ajjaba minhu ba'da sighatil ula yakunu mansuban ala annahu maf'ulun bihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa muta'ajjab minhu setelah bentuk yang pertama itu datang dalam keadaan mansub karena keadaannya atau kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Thumma mathala Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mendatangkan dua contoh untuk dua sirah, yaitu ma'aufa kholilaina dan wa'astiq bihima. Kemudian beliau melanjutkan hadful muta'ajabi minhu yaitu dihapusnya muta'ajab minhu atau yang menjadi objek dari kekaguman atau keheranan tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-476. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hadfi ma'nahu yadhih. Maka beliau mengatakan ya istabih perbolehkanlah menghapus maminhu ta'ajabta atau perkara yang engkau heran atau takjub atau objek kekagumanmu. Perbolehkanlah penghapusan muta'ajab minhu atau yang menjadi objek keherananmu. Inka na'indal hadfi ma'nahu yadih. Jika ketika muta'ajab minhu dihapus, itu maknanya tetap jelas. Maka kemudian Asy-Syaikh eh, Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan ya juzu hadful muta'ajjabi minhu idza dalla alaihi dalilun. Diperbolehkan untuk menghapus muta'ajjab minhu jika ada konteks atau petunjuk yang menunjukkan kepada muta'ajjab minhu tersebut. Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengan muta'ajjab minhu adalah alis alismul mansubu ba'da af'ala yaitu isim mansub yang datang setelah af'ala atau ma'af'ala wal majaruru bil ba'i ba'da af'il atau isim yang majarur dengan ba setelah af'il famithalul awali qawlus syairi maka contoh yang Pertama, ya contoh yang setelah af'ala itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, setelah af'ala atau ada muta'ajab minhu, kemudian dihapus. Itu adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, Aro umma amrin tam'uha qad tahattara bukaan ala amrin wa makana asbaro. Ya, saya melihat ibu dari Amr, itu air matanya itu sungguh menetes. Dalam keadaan menangis karena Amr. Dan betapa sabarnya dia. Maka perhatikan ada makana asbaro. Di situ tidak disebutkan muta'ajab minhunya. Maka kita lihat catatan kaki. Yang dimaksud dengan Ummu Amrin di situ, al-muradu bihi yang dimaksud Amr di situ, Amru benu uh, Amru benu Qomi'ata al-Yashkuriyu, yaitu Amr bin Qomi'ah al-Yashkuri. Siapa beliau? Sahibu sahibu imri'in imri'il imri'inil qaisi ya sahib dari Imru al-Qais atau orang yang menemani Imru al-Qais Asyairi, beliau adalah seorang penyair yang sangat masyhur, Imru al-Qais. Fi safarihi ila Qaisarir Rumi. Jadi Amr bin Qomi'ah al-Yashkuri itu adalah seseorang yang menemani Imru al-Qais, seorang penyair, pada perjalanan beliau ketika menemui Kaisar Romawi. Kemudian masih ada lanjutannya catatan kaki. Yang robuhu yang rob dari syair tadi. Umma amrin maf'ulu aro al basoriyati. Ya. robuhu umma amrin maf'ulu aro al basoriyati. robnya umma amrin atau umma itu adalah maf'ul dari aro yang bermakna basoriyah yang bermakna memang melihat. Yang berarti hanya perlu satu maf'ul. Wa jumlatu dam'uha qad tahaddara minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin halun. Maka jumlah dam'uha qad tahaddara itu adalah mubtada' dan khobar yang menempati kedudukan nasab sebagai hal. Bukaan maf'ulun li ajlihi. Bukaan itu adalah maf'ul ya maf'ulun li ajlihi wa kana zaidatun dan kana yang ada di pada makana asbaro itu adalah kana tambahan. Kita kembali ke atas. Atas ini. Fahadzafal syairu al-muta'ajjaba minhu. Maka penyair tersebut itu menghapus muta'ajjab minhunya wa taqdiru dan takdirnya wa makana asbaroha. Ya, betapa sabarnya ibunya Amr tadi. Tapi hanya itu dihapus karena bisa dipahami dari konteks syair. Wa mithaluthani dan contoh yang kedua berarti mutaajab minhunya dihapus tapi untuk yang bentuk af'il bihi. Ya. Contohnya itu adalah Eh, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-38 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman asmi' bihim wa absir betapa ya tajamnya pendengaran mereka dan betapa ya tajamnya penglihatan mereka wa taqdiru padahal dan takdirnya wallahu a'lam wa absir bihim Ya harusnya kan asmi' bihim wa absir bihim. Fa khudhifa bihim, maka bihim yang kedua itu dihapus. Itu lidalalati ma qablahu alaihi, karena ada petunjuknya yaitu apa yang ada sebelumnya yaitu bihim yang ada pada asmi'. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih ila akhirih. Ai maksudnya istabih hadf, hadfal muta'ajjabi minhu. Perbolehkanlah menghapus muta'ajjab minhu. syarti an yakuna ma'nahu wadihan ba'dal hadfi. Namun dengan syarat bahwa makna dari muta'ajjab minhu yang dihapus itu tetap jelas walaupun dia sudah dihapus. Wa qawluhu yadih, ya, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yadih, bikasrit dodil mu'jamati, yaitu dengan mengkasrohkan dot yang mu'jamah, yang ada titiknya di situ. Ya, karena kan mirip sot, yang sot itu tidak ada titiknya, ini mu'jamah ada uh, titiknya mudari'u wada'a yadihu. Wa, mudari'u wadaha yadihu. Yaitu mudari dari wadaha yadihu. bima'na yattadihu. Maknanya adalah yattadihu. Menjadi jelas. Oke. Okay. Kemudian jumudu sigotait ta'ajubi. Ini menunjukkan bahwa dua bentuk atau dua sirah dari Eh, takjub ini itu adalah fiil yang jamit, nah, fiil yang jumud, yang tidak bisa ditasrif. Ya, jadi fiil ketika sudah masuk menjadi sirah ta'ajub itu menjadi fiil yang jamit, tidak dapat ditasrif. eh, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-477. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fi kilal fi'laini qidman lazima man utasarrufin bi hukmin khutima. Ya, maksudnya adalah uh, dari zaman dahulu ya, qidman di situ. Itu maksudnya dari zaman dahulu itu dua fiil yang ada pada sirah takjub itu lazima man'u tasarrufin. Itu dari dahulu itu ditetapkan bahwa dia tidak boleh ditasrif. Jadi fiilnya fiil jamit tidak bisa ditasrif. Ya bihukmin khutima, ya dengan hukum yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan yakni anna fi'la ta'ajjubi ya maksudnya bahwa kedua fi'il ta'ajjub wahuma ma af'alahu wa af'il bihi yaitu keduanya adalah ma af'alahu dan af'il bihi ghairu mutasarrifaini ya. keduanya itu tidak dapat ditasrif ya jadi af'ala dan af'il di situ itu tidak dapat ditasrif fala yusta'malu minhuma mudhari'un wala ghairuhu. Maka tidak digunakan dari kedua fiil tersebut mudhari'nya dan juga bentuk-bentuk yang lain. Bal yalzamu ma'af'ala lafzul maudhi. Ya, bahkan bentuk ma'af'ala itu tetap berada dalam lafat maudhi. Wa yalzamu af'il lafdol amri. Dan af'il itu selalu dalam bentuk amr, ya lafat amr. wakila sigotaini fi'luhuma mutasarrifun fil asli. Ya, padahal kedua sigoh tersebut, itu fiil-fiil yang digunakan, baik dalam af'ala dan af'il, itu asalnya itu adalah fiil-fiil yang mutasarrif. Ya, jadi Fiil apapun yang digunakan pada af'ala dan af'il itu kan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Jadi asalnya itu mutasarrif. Walakin bisa babisti'malihi ma fit ta'ajjubi faqada at-tasarrufa. Ya, akan tetapi karena kedua fiil tersebut itu digunakan untuk makna takjub, maka faqada at-tasarrufa. Maka mereka kehilangan bentuk tasarrufnya, kehilangan hak untuk ditasrif. Jadi asalnya itu dia mutasarrif, tetapi karena didatangkan untuk makna takjub, kedua fiil tersebut kehilangan hak untuk dapat ditasrif. Wa makna qawlihi qidman, ya, dan makna ucapan beliau qidman, ay lazima uh, di sini man'u oh, ya. Wallahu alam karena uh, alifnya didatangkan di naskah syarah berarti itu kembalinya kepada dua fi'il. Ya, berarti man a jadinya. Ya. Lazima man'at tasarrufi fi qadimiz zamani. Maka kedua fi'il tersebut itu terus-menerus atau wajib didatangkan atau terus menerus dia diterlarang untuk ditasrif. Dan itu fi qadimi zamani dan itu sudah sejak zaman dulu bahwa dua fi'il ta'ajjub itu tidak dapat ditasrif. Isyaratan ila anna dzalika mimma la khilafa fihi. Ini mengisyaratkan bahwa jumudnya atau jamitnya dua fi'il ta'ajjub itu merupakan atau mengisyaratkan bahwa jamitnya kedua si tak, takjub itu adalah suatu perkara yang tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. huwa mansubun ala dhorfiyati. Dan qidman di situ itu mansub karena sebagai dhorof, menunjukkan zaman. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.